بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak kita terima berupa nikmat sehat nikmat afiat nikmat diturunkan hujan di tempat ini Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur Allah amin Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Jalla Demikian juga para pendengar satu radio Lombok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kesempatan pagi ini marilah kita mendengarkan beberapa nusus nas-nas teks-teks Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan atau berkaitan dengan kehidupan para penduduk neraka waliyadzubillah. Dalam pembicaraan kita mengenai masalah kehidupan penduduk neraka tidak lepas dia merupakan bagian dari ar-ruknu al-iman rukun iman yang disebut dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam hadis pertama dalam bab pertama kita dalam kitabul iman yaitu Nabi alaihi salatu wasallam ditanya akhbirni anil iman beritakan kepadaku tentang iman qala an tu'mina billah Iman adalah an tu'mina billah Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi beriman kepada malaikat-malaikatnya wa kutubihi beriman kepada kitab-kitabnya wa rusulihi beriman kepada para rasul وبالقدر خيره وأن تؤمن وباليوم الآخر beriman kepada hari akhir wa tu'mina bil qadari kemudian beriman kepada al qada'u wal qadar yang baik maupun yang buruk telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala al iman beriman kepada hari kiamat di dalamnya ada urutannya berangkat dari alam kubur al-barzakh kemudian nanti al kebangkitan kemudian al-mahsyar kemudian al-hisab kemudian al-mizan kemudian al-haud kemudian as-sirat kemudian disinilah dia imma ilal jannah atau ilal nar entah ke surga atau ke neraka kita pada hari ini berbicara tentang al-nar. Ada beberapa poin yang akan kita lewati. Yang pertama, bayan wujud nar al-am. Beberapa ayat dan hadis menjelaskan bahwasanya neraka itu sekarang sudah ada. Jadi tidak nunggu hari kiamat. Sekarang ini neraka sudah ada. Sebagaimana yang telah dibawakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in, kemudian ahlus sunnati wal jamaah. Semua mereka bersandar kepada nas-nas Al-Qur'an, teks-teks Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua mereka mengajak umat ini memberitakan umat ini dan mengingatkan umat ini tentang api neraka mengajak umat menjauhkan api neraka memberitakan umat akan bahayanya neraka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam al Baqarah ayat 24. Allah Swt berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Fattaqun nar. Takutlah kalian akan api neraka. Takut karena mau tidak mau yang namanya neraka ini sesuatu yang wajib diimani kemudian dia wajib untuk ditakuti. Dan takut kepada api neraka bukanlah hal yang tercela dan terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita fattaqun nar. Takutlah kalian akan neraka. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian dalam suratul Kahfi ayat yang ke-29 surah yang disunnahkan untuk kita baca pada malam Jumat maupun hari Jumat yang ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita cahaya dari tempat duduk kita sampai Al-Ka'bah atau dari tem dari tempat kita sampai hari kiamat. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang zalim itu nar api yang menyala-nyala. Ahab bihim mereka dikelilingi, mereka diliputi oleh api neraka tersebut waliyadzubillah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6 wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira disiapkan bagi mereka jahannam dan jahannam itu adalah saat masira sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-11, "Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira." Dan kami siapkan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu sa'ir, neraka sa'ir. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang lain, "Wa may yushaqiqir rasul" من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas baginya hidayah setelah jelas baginya petunjuk Allah Subhanahu wa taala baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam surat Nisa ayat yang ke 115. Dan ini kewajiban mengikuti manhaj salaf dalil ini. Wa may yushaqiqir rasul barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya Al-Qur'an dan Sunnah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti bukan jalannya kaum mukminin kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak ada di muka bumi kecuali siapa? Sahab sahabat. Maka Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah taala mengatakan al mukminin di sini adalah yaitu as-sahabah dan mengikuti bukan jalannya sahabat. Nuwalli ma tawalla. Kami akan palingkan mereka dari kebenaran itu dengan sebab mereka berpaling. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Nuwallihi ma sawalla. Kami palingkan mereka dari kebenaran karena sebab mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan dalam Sahih Jami' nomor 1041 Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa talatu nar dan aku melihat ke neraka ketika Nabi Isra dan Mi'raj Fara'aitu aktsara ahlihan nisa' Aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Dan telah sahih juga dari banyak sahabat Nabi SAW bersabda, "La tasubbul humma." Jangan kalian mencaci maki demam. Fa innal humma min fayhi jahannama fa abriduha bil ma'. Aw fa humma sesungguhnya demam itu akan menghapus dosa seorang mukmin. Kemudian hadis yang lain, wal humma min faihi jahannam. Demam ini merupakan uap api neraka. Lihat terkadang, ada demam yang sangat ting tinggi. Ini merupakan uap api neraka. Fa'abriduha bil ma. Dinginkan dia dengan air, maka disuruh kompres. Bahkan kalau pengobatan Nabi Alaihi Wasallam, orang yang demam itu boleh dimandikan. Kapan? Sebelum subuh. Jadi suruh Nabi SAW sebelum subuh itu mandikan penuh. Dan insya Allah tunggu kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tibbun nabawi kedokteran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga sahih dalam Sahih Jami' nomor 3186. Inilah dia beberapa dalil yang menyatakan keberadaan api neraka. Kemudian poin yang kedua, Babu ah, itu al-istijarah minan nar wa su'al jannah. Kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari api neraka dan diperintahkan untuk meminta sur surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat" Barang siapa yang meminta surga kepada Allah tiga kali. Allah nasalkal jannah, Allah nasalkal jannah, Allah nasalkal Ya Allah aku minta surgamu, Ya Allah aku minta surgamu, Ya Allah aku minta surgamu. Qalatil jannah. Surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, Ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Surga yang berbicara. Wa man istajara minan nar thalatha marrat. Dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka tiga kali, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Atau ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Tiga kali Qalatin neraka berkata Allahumma ajirhu minan nar Ya Allah lindungilah dia dari api neraka Ini hadis ini dalam Sahih Jami' nomor 6151 Ada riwayat lain ya kawan Ada riwayat yang lain dan ini juga disahihkan dalam silsilah sahihah Ma qala 'abdun fil yaumi Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan sehari semalam Tujuh, uh, tidaklah seorang hamba meminta surga sehari tujuh kali, melainkan surga akan berkata, Ya Allah hambamu si fulan fulan. Jadi dengan namanya disebut. Kalau yang tadi tidak, hanya surga mengatakan masukkan di surga. Neraka mengatakan lindungi dari api neraka. Ini kalau tujuh kali, tujuh kali sehari ya, tujuh kali sehari kita minta surga, surga akan berkata, Ya Allah, hambamu si fulan, anaknya si fulan. Memintaku. Maka ya Allah masukkanlah dia surga. Masukkanlah dia ke dalam diriku. Wa mastajara abdun fil yaumi minan nari sab'a marrat illa qalatin nar. Allahumma istajaraka minni fajirhu. Apabila seorang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sehari tujuh kali, maka neraka berkata, Ya Allah, hambamu si fulan, anaknya si fulan, meminta perlindungan kepadamu dari diriku, Ya Allah, lindungilah dia. Di sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya maghrib tujuh, subuh tujuh. Enggak. Jadi kapan saja hadis ini mutlak. Jadi hadisnya melepas, jangan diikat pembacaannya. Lepas. Kapan saja, yang penting sehari, yang penting semalam. اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار tujuh kali kapan saja waktunya tidak boleh diikat karena syariat kita tidak ada yang mengikatnya Yang terikat, ikatlah dia. yang lepas, lepaslah dia supaya benar-benar kita ittiba mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya amal soleh dan ikhlas dibarengi dengan iman ini akan menyampaikan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari api neraka. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah" Barang siapa yang puasa sehari fi sabilillah di jalan Allah karena Allah ikhlas, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan dia dari api neraka dengan perjalanan 70 tahun. Sehari ikhlas. Apalagi satu bulan. Dan bahkan Nabi alaihi SAW wasallam juga mengatakan dalam hadis Adi bin Hatim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bi syiqqi tamratin falyaf'al." Siapa yang mampu menjaga dirinya dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma, laksanakan. Maka dalam hadis yang lain, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kur kurma. Tapi ingat, dari yang halal, jangan yang haram. Kalau yang haram meskipun satu gunung, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Puasa musedekah ini di apa? Musedekah rokok. Ya enggak bisa. Ya. Karena ini bukan tayyib. Hadza Baik. Masalah berikutnya, perdebatan antara surga dengan neraka. Dan bagaimana sifat penghuni surga dan neraka. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan lupa bersalawat para ikhwan. Ihtajjatun nar wan nar, wal ihtajjatul jannatu wan nar surga dan neraka mengadu, berdialog. Faqalatul jannah, surga berkata yudkhiluni du'afa wal masakin. Kenapa saya ini yang masuk ke tempat saya ini orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang merendah, orang-orang yang hina. Waqalatul nar. Neraka berkata apa katanya? Yudakhilunil jabbarun wal mutakabbirun. Ya Allah, kenapa saya ini kok dimasuki oleh orang sombong? Orang-orang orang angkuh, orang-orang diktator. Faqala Allahu linnar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, "Anti azabi." Hai neraka, kamu ini siksaku. Antaqimu biki mimman syi'tu. Aku balas denganmu siapa yang aku sukai kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil jannah Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati, hei surga, kamu ini rahmatku. Arhamu biki man syi'tu." Aku rahmati dengan kamu siapa yang aku sukai. Walikulli wahidatum minkunna mil'uha. Setiap kalian ini ada yang akan memenuhi kalian. Bayangkan surga neraka ini para hadirin ribut ya. Kok saya bagian yang lemah-lemah kata surga? Yang neraka bilang, "Loh, kok saya yang sombong-sombong saya yang masuk ini?" Maka hati-hati para hadirin, di mana kita ini? Apakah orang sombong ataukah orang-orang yang merendahkan diri dan orang-orang yang lemah? Ingat, dikatakan takabur sombong ini Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan al-kibru batarul hak wa ghamtun nas. Yang namanya kibir sombong itu batarul hak menolak kebenaran. Waghamtun nas dan meremehkan orang lain. Wah ini saya sudah sekian lama ini mengaji. Kok kamu yang baru-baru menyalahkan perbuatan saya? Kamu yang masih muda ini. Saya lebih banyak makan garam. Mungkin tidak pernah makan ikan. Kadang seperti itu pada hadirin. Ini sombong. Dan orang-orang sombong ini adalah penghuni neraka waliyadzubillah. Hadis ini dalam Sahih Jami nomor 183. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi alaihi wasallam sebutkan Ahlul jannah ahlul nar kullu ja'dhari. Penduduk neraka itu ya adalah sifatnya kasar, sombong, jawab gemuk, angkuh kalau jalan, membusungkan dada. Karena apa? Dianggap dirinya he hebat. Mustakbir yang angkuh. Ini sifat penduduk neraka. Bahkan ah, ini dalam Sahih Al-Jami' juga nomor 2526. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahlun nar" Penduduk neraka man mala'ahu Allah taala udhunaihi min thana'in nasi syarran wa huwa yasma'. Ciri penduduk neraka itu apa? Orang selalu menyebutkan keburukannya sambil dia sendiri mendengarnya. Orang ngomongin keburukannya, menyebut keburukannya, menyebut keburukannya. Dia dengar. Waliyadzubillah. Karena apa? Orang baik gak mungkin digunjing jelek para jamaah. Paling disebut kebaikannya menurut dia jelek. Tapi ini maksud dalam hadis apa? Buruk semua. Dan orang semua ngomong. Dan dia dengar. Tapi orang dasar tidak punya muka Waliyadzubillah. Inilah dia di antara sifat penduduk neraka. Kemudian di antara sifat penduduk neraka juga yaitu hadis yang kita kenal dan ini kaitannya dengan ayat atau hadis untuk menutup aurat kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Simfani min ahli nar." Ada dua penduduk neraka. Lam arahuma ba'd di zaman Nabi belum kelihatan. Pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'dznabil baqar yadribuna bihan nas. Para algojo membawa cemeti, pecut, ya ekornya ikan pari itu dan semisalnya memukul orang tanpa hak. Ya, zaman dahulu jarang sekarang semua orang udah udah udah punya bodyguard semua. Macam-macam sikat. Yang kedua, nisaun kasiatun ariat para wanita kasiat ariat berpakaian tetapi hukumnya bertelanjang. Mailatun mumilat, dia sesat menyesatkan orang. Ala ru'usihinna ka asnibatil buhtil mailah di kepalanya ini seperti punuk onta yang lenggak-lenggok. Dia naikkan rambutnya dibuat bentuk ke belakang naik begini, meskipun pakai jilbab. La yadkhul jannah wa la yajid Tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium wangi surga Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sementara wangi surga itu bisa diraih, bisa dicium perjalanan sekian-sekian. Dalam Sahih Bukhari yang lainnya, wangi surga bisa dicium dengan perjalanan 40 tahun. Kalau kita memang akan masuk surga, 40 tahun nanti di padang masyar kita berjalan, kita sudah cium wanginya surga itu kalau kita memang masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, apa makna berpakaian namun bertelanjang? Pertama, dia punya kain tebal, tetapi sayang dia ketat. Sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Laki maupun perempuan, ya laki bagaimana? Dia punya celana terlalu ketat sehingga kelihatan belahan dia punya bokong. Ini hati-hati ini. Ini namanya berpakaian namun hukumnya bertelanjang. Karena kelihatan bentuk-bentuknya. Disebut khasiat para wanita di sini karena mereka yang dominan dan mereka yang lebih menarik. Dan Nabi alaihi salatu sebutkan, "Innal mar'ata idza kharajat istashrafa syaitan." Yang namanya wanita kalau keluar rumah itu dia akan diikuti oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan. Kalau dia berjalan ke depan, eh, kalau dia ya dari depan dan dari belakang dia akan dihiasi oleh syaitan. Waliyahzubillah. Kemudian poin berikutnya. Aksaru ahli nar. Siapa yang paling banyak penduduk neraka dan siapa yang paling banyak penduduk surga? Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Fa idza amatu man dakhalaha al masakin. Tiba-tiba yang lebih banyak itu adalah orang-orang miskin yang masuk. Tapi bagaimana boleh nggak kita minta miskin kepada Allah Subhanahu wa Jalla? usah minta kaya yang bagus para jemaah. Minta kaya. Mutarrib Ibn Syakhir rahimahullah mengatakan, "La'an u'afa fa ashkur khairun min an ubtala fa asbir." Aku dicukupi dan disehatkan dan bersyukur lebih baik ketimbang aku diuji dan bersabar. Memang agama ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, al-imanu nisfan. Iman ini dua bagian, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Tapi kalau dicari dipilih, mana lebih baik kita kaya bersyukur daripada miskin bersabar. Lebih baik kaya bersyukur para jamaah. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Ketika Nabi berdiri ya berdiri di pintu surga kebanyakan isinya masakin orang-orang lemah, orang-orang rendah, orang-orang yang merendah diri. Baik. Bagaimana Nabi pernah berdoa Allahumma ahyini miskina wah wa amitni miskina wah syurni fi zumratil masakin Para ulama oleh hadis menjelaskan, miskin di sini bukan miskin harta artinya. Artinya adalah miskin di sini adalah mutawadhi. Dibangkitkan dan diwafatkan dalam keadaan meren, merendah. Asal dari kata maskanah. Kerendahan. Ketundukan. Bukan artinya miskin di sini, miskin har, harta. Hadahuwa. Nabi berdiri di pintu surga, kebanyakan isinya adalah al-masakin. Al ya. Wa idza ashabul jaddi mahbusun, tiba-tiba orang-orang yang beruang ya. Orang-orang beruang yang beruang berharta masuk penjara. Sedang di penjara. Illa ashaban nar kecuali penduduk neraka faqad umira bihim nar dia sudah dimasukkan ke dalam neraka wa qumtu ala babin nar dan aku berdiri di pintu neraka fa idza amatu man yadkhuluhan nisa tiba-tiba kebanyakan isinya adalah para wanita hadis ini dalam sahih jami' nomor 4287 ini dia para hadirin kemudian hadis Imran bin Husain. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Yang paling sedikit penduduk surga itu adalah para wanita. Ini juga dalam Sahih Jami' nomor 1570. Kenapa? Lima yaglibu alaihinna minal hawa. Karena wanita dominan hawa nafsunya wal mail condong kepada ajil zinatid dunia perhiasan dunia yang segera karena kurangnya akal mereka kurang tajamnya eh, ilmu mereka kepada negeri akhirat oleh karena itu perlu kita waspada dan berhati-hati dan perlu kita bimbing istri-istri kita kemudian juga anak-anak perempuan kita para hadirin maka itu sebabnya ketika memilih istri, apa kata Nabi SAW? Tungkahul mar'atu li arba. Nikahi wanita itu karena empat. Pertama, lima liha, hartanya. Wali hasabiha, keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya. Terakhir, wali diniha, dan agamanya. Fadfar bidatid din taribat yada. Pilih yang beragama, engkau akan bahagia dan beruntung. Laki-laki pun demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza ataakum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwiju." Kalau datang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau kita enggak, begitu datang apa kerjaanmu? Sudah bekerja apa tidak? Punya kerjaan tetap apa tidak? Tidak masalah punya kerjaan tetap, yang penting tetap ker kerja. Ini Nabi SAW alaihi wasallam sebutkan, Atakum mimman tardona dinahu wa khuluqahu. Datang laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya. Ini yang sangat penting yang untuk perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah berikutnya. Utusan api neraka dan siapa yang akan pertama kali dipanggil nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam." Yang pertama kali akan dipanggil hari kiamat bapak kita, moyang kita Adam. Adam ini tuluhu situna dira'an. Dia punya tinggi 70 hasta. Hasta kalau boleh kita katakan setengah meter berarti tingginya Adam ini sekitar 30 meter. Dan itulah hakikatnya tingginya manusia para hadirin. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan karena maksiatlah kita ini sampai kerdil. Maksiat. Maka kita ini kalau ada yang 2 meter Masya Allah di zaman ini ya. Di tempat kita ya sesuatu keajaiban dunia manusia paling tinggi sejagat katanya padahal kalau kita melihat asal muasal kita memang rata-rata tinggi kita 30 meter dan nanti hari kiamat akan kembali menjadi 30 meter dan kita semua akan menjadi muda dipanggil Adam oleh Allah azza wajalla dia manusia pertama dipanggil di akhirat Fatatara'alahu dzurriyyatuhu maka anak keturunannya semua menengok ditengok dia punya moyang. Fayuqalu hadza abukum Adam. Allah berfirman, "Eh manusia, ini bapak kalian Adam." Fayaqulu labbaik wa sa'daik. Adam mengatakan, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh kesenangan." Fayaqulu akhrij ba'tha jahannam min dzurriyyatik. Hai Adam, keluarkanlah utusan untuk masuk neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaquli rabbi ukhrij. Ya Allah, berapa aku keluarkan kata Adam? Fayaqul ukhrij min kulli mi'ah tis'atan wa tis'in. Setiap seratus keluarkan sembilan 99 ke neraka, satunya masuk surga. Sembilan 99 ke neraka, satu masuk surga. Qala ya Rasulullah, "Idza ukhidha minna min kulli sa'atan wa tis'in, famadza yabqa lana?" Apa kata Adam? Atau apa kata keturunan Adam? Ya Rasulullah, eh, eh, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau memang diambil dari setiap seratus ini satu orang, famadza yabqa minna? Kira-kira siapa yang sukses masuk surga ini? Maka cocok kita katakan tadi malam ucapan ulama salaf itu ya laisal ajabu mimman mimman halaka kaifalak. Bukanlah hal yang mengherankan orang celaka bisa celaka. Tetapi yang mengherankan itu orang selamat kok bisa bisa selamat. ini dia. Allah suruh Adam keluarin keturunanmu Adam. Berapa ya Allah? Setiap 199 neraka, satu surga. Sampai sahabat pun mengatakan, berapa yang tersisa di antara kita kalau begini ya Rasulullah? sallallahu alaihi wasallam. Qala lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ummati fil umam." Umatku ini kalau dihitung dari seluruh umat kasyaratil bayda fi thawril aswad seperti bulu putih yang berada di bulu hitamnya sapi. Coba lihat bulu hitam sapi yang hitam semua pasti akan ada bulu putihnya. Seberapa bulu putihnya itulah ukuran yang masuk surga yang hitam itu penduduk neraka semuanya. La ilaha illallah. Hadis ini dalam Sahih Jami nomor 2570. Baik, masalah berikutnya. Babu ma ja'a fi jahannam. bagaimana besarnya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Alhaakum at takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Nabi alaihissalatu salatu bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam." Hari itu Allah akan datangkan neraka jahanam dengan memiliki puluh ribu rantai. Neraka jahanam ini akan ditarik para hadirin. Jumlah rantainya puluh ribu rantai. Wa ma'akulli zimamin sab'una alfa malak. Setiap rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. Berarti 70 kali 70 hampir setengah miliar. Bagaimana besarnya neraka jahannam? Maka tidak mengherankan dalam Al-Qur'an dalam surat Qab, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid?" Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat neraka jahannam, halim imtala'?" Sudah penuh enggak kamu kata Allah? Wa taqulu hal min Dia mengatakan, "Ya Allah, masih ada tambahan enggak?" Padahal sudah masuk semuanya. Matahari masuk, bulan masuk. Semuanya masuk. Tapi Allah tanya, "Hal ya, halim talati? Sudah penuh kamu enggak?" Wa taqulu hal min masjid dia mengatakan ada tambahan enggak ya Allah? Kapan dia penuh? setelah Allah menginjakkan kakinya di neraka jahanam fatanzawi maka neraka jahanam itu mengkerut wa taqulu qad qad qad cukup cukup ya Allah cukup ya Allah begitu diinjak Allah Subhanahu wa taala baru dia mengkerut dan penuh sebelumnya dia minta terus Jadi neraka jahanam sangat besar. Dia punya 70 ribu rantai Setiap rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. Dan ini menunjukkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Dalam surat Al-Muddathir. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah. Yang menjaga kita ada depan belakang pada hadirin. Yang mencatat hari Jumat ada. Yang mencatat kiri kanan ada. Yang bertanya dalam kubur ada. Kemudian yang sujud di langit ini setiap satu ya satu jengkal itu ada malaikat yang ruku sujud. Kemudian di Baitul Ma'mur di atasnya Ka'bah yang di Makkah ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat. Setiap hari masuk 70 ribu malaikat. Tidak pernah akan kembali lagi setiap kali masuk. Berapa jumlahnya malaikat ini? Kemudian masalah berikutnya, bagaimana sifat neraka jahanam dan kedahsyatan panasnya beserta sisanya. Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Narukum hadhi api kalian ini di dunia Allah itu tuqadu banu Adam yang dinyalakan oleh anak Adam entah dengan batu bara mau pakai apa. Yang penting api kita sekarang ini juz'un satu bagian min sab'ina juz'an min nari jahannam dari tujuh puluh kali lipat api neraka jahannam. Jadi di akhirat di sini satu di akhirat tambah enam puluh sembilan. Qila ya Rasulullah, sahabat mengatakan ingkanat lakafiyah. Ya Rasulullah, sekiranya neraka dunia, api dunia ini dipakai menyiksa kita sudah cukup. Qala fa innaha fudlat 'alaiha bi 99 juz'an kulluhunna mithla harriha. Nabi bersabda, neraka itu dilipat gandakan ya, yang satu ini yaitu ditambah 60 10, 69 kali lipat yang mana setiap kelipatan dari api ini sama semua panasnya. Semuanya sama panasnya. Hadis ini sah dalam Sahih Jami' nomor 6618. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tes nanti pada hari kiamat dalam hadis Anas manusia yang paling sengsara di dunia dan dia orang penduduk surga kemudian manusia yang paling nikmat di dunia dan dia penduduk neraka apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yu'ta bi an'ama ahli dunia min ahli nar yaumil qiyamah. Allah akan datangkan an'am ahli dunia, penduduk dunia yang paling nikmat. Tetapi dia penduduk neraka. Didatangkan dari kiamat. Fayusbaghu fi jahannam sabghah. Sekedar dicelupin di api neraka, masukin, keluarin. Thumma yuqalu Allah bertanya, "Ya benar Adam, hal ra'aita khairan qat? Pernahkah engkau melihat kebaikan sedikit saja? Hal marrabika na'imun qat? Pernahkah engkau merasakan nikmat sesaat saja?" Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Demi Allah tidak pernah lupa sudah nikmat dunia ini Maka dunia ini para hadirin Nabi cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau ad dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqal kafir syarbata ma." Andai kata dunia ini bisa semisal harganya dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk para jamaah. Dikumpulin satu terak aja nggak ada gunanya. Hah? Satu truk dikumpulin nggak ada gunanya. Satu sayap saja. Andai kata bisa disamai oleh dunia, niscaya orang kafir tidak akan diberikan minum setetes air dunia. Tapi ini menunjukkan dunia itu lebih hina lagi dari sayap nyamuk tersebut. Tetapi kenapa kita mengejarnya terus para muslim? Sampai Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam mengibaratkan dunia ini Ad-dunya qantaratun. Dunia ini ibarat jembatan. Fa'buruha wa la tu'ammiruha. Namanya jembatan untuk dilewati, bukan membuat istana di atasnya. Nah, sekarang ini kita buat istana di atasnya, seolah-olah tidak pernah akan mati. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Umar, Lalu Nabi SAW bersabda, Kun fid dunia ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melintas. Hadza Riwayat yang lain mengatakan, yu'ta birrajul min ahli nar. Didatangkan seorang penduduk neraka. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bagaimana kedudukanmu Bagaimana apa yang kamu dapatkan? Fayaqul irab syar manzil. Tempat yang paling jelek ya Allah. Fayaqul ataftadi minhu bitila'il ardi dhahaban. Allah tanya, mau enggak kamu tebus dirimu dengan sepenuh bumi emas? Fayaqul ya Rabbi na'am. Hamba ini mengatakan, mau ya Allah. Tapi dari mana emasnya di akhirat para Mati saja tidak bawa apa-apa yang dibawa hanya apa kain lain kapan? Fayaqulu kadzabta Allah berfirman kamu dusta, kamu bohong. Aku telah minta kepadamu aqallu min dzalika wa aisar. Lebih sedikit lebih gampang lagi, tetapi engkau tidak mau melaksanakannya. Yaitu apa? Bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukannya. Fayuraddu ilan nar maka dikembalikanlah dia ke dalam api neraka. Ini hadis sahih dalam Salih Jami nomor 7873. Kemudian Masalah berikutnya Babu maja fi ta'zim jasad al-kafir finnar. Jasadnya orang kafir ini akan membesar di dalam api neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda apa dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dirsul kafir ders, ini ders lah, gigi geraham. Ya, gigi gerahamnya orang kafir. Aunabul kafir atau gigi taringnya yang tajamnya. Mithlu Uhudin, besarnya seperti gunung Uhud. Satu, besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud kalau dihitung diameternya sekitar 6 kilo atau 7 kilometer. Wa ghiladu jildihi masirat salat. Tebal kulitnya perjalanan tiga hari. Tebal kulitnya. Maka tidak heran Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum. Badalnaha juludan ghairaha. Setiap kali matang dia punya kulit. Diganti dengan kulit yang lainnya. Supaya benar-benar merasakan azab tersebut. Ini juga dalam Sahih Jami'. Hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ghilal jil inna ghilal jildil kafir ithnan wa arba'una dhira'an bi dhira'il jabbar." Sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir di dalam neraka itu yaitu 42 dhira, 42 hasta. Dengan hastanya laki-laki yang besar. 42 hasta. Kalau kita katakan ya, satu hasta setengah meter, berarti kalau 40 berapa dua? 20 ya sekitar 21 meter. Tebal kulitnya orang kafir di hari kiamat dalam neraka sekitar 21 meter. Tebal kulitnya para hadirin. Wa inna dirsahu mithla Uhudin. Kemudian dia punya dirs gigi-gigi geraham ini seperti besarnya gunung Uhud. Satu geraham. Kita punya geraham berapa bawah atas? Dong ngeri sekali rupanya para jamaah. Memang mengerikan. Wa inna majlisahu min jahannama bainak Makkah wal Madinah. Satu orang tempatnya di dalam neraka itu seukuran antara Mekah dengan Madinah sekitar 400 atau 300, 450 km. Satu orang. Dia punya tempat duduk di neraka sekitar 450 km. Karena itu jarak antara Mekah dan Madinah sekarang ini. Sekitar 450 kilo, kilometer. Satu orang. Sementara penduduk neraka paling banyak. Maka itulah dia menunjukkan besarnya neraka. 70 ribu rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat per rantai. Toh juga setelah masuk belum juga penuh. Anas An dimasukkan, hijarah batu dimasukin, asyams matahari dimasukin, ya. Kemudian bulan dimasukin dan dijadikan dia sauran seperti dua sapi matahari dan bulan. Baik, masalah berikutnya. Kedahsyatan azab orang-orang yang bermaksiat di neraka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun." Orang yang paling dahsyat siksanya hari kiamat adalah tukang gambar. Gambar makhluk bernyawa. Maka datang tukang gambar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, ya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, saya senang menggambar. Apa kata beliau? In kunta la fannahor fa'ilan fannahar wal ashjar. Kalau memang harus menggambar ya gambar sungai, gambar pohon kayu, adapun menggambar makhluk bernyawa, maka ini akan disuruh untuk menghidupkannya kelak pada hari kiamat. Sama seperti foto-fotografi ini sebutuhnya saja, kalau tidak butuh jangan para hadirin. Hadza huwa. Hadis ini dalam Sahih Jami' nomor 1559. Hadis yang lain, "Inna syaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan." Orang yang paling dahsyat siksanya hari kiamat seorang yang membunuh nabi. Au qatalahu nabi atau orang itu dibunuh oleh nabi. Wal musawwiru yusawwiru tamathil dan tukang gambar atau tukang buat patung ya entah itu yang dibuat adalah macan ke entah itu yang dibuat adalah uh, eh, biawakkah yang penting menggambar dan membentuk makhluk bernyawa hadis ini juga dalam sahih al-jami' Siapa juga orang-orang yang keras siksanya man azzaban nas fid dunya orang-orang yang suka menyiksa orang di dunia ini. Maka lihat di zamannya Belanda dahulu bagaimana orang-orang Islam dan orang-orang Indonesia di apa disiksa, dipekerjakan dengan ya kerja, apa kerja romus apa namanya? Ya? Kerja rodi dipaksa ya dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah asyadduhum adzaban linnas di dunia Orang yang paling keras siksaannya hari kiamat yang paling keras menyiksa orang di dunia ini. Maka para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, orang boleh mengatakan di dunia dia menang dari pengadilan dunia, tetapi ingat pengadilan akhirat tidak pernah akan buta sama sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal baik sekecil zarrah, biji sawi saja pasti akan dilihat dan barang siapa yang berbuat jahat sekecil biji sawi aja, biji atom atau semut hitam yang paling kecil pasti akan dilihat. Wala yadhlimun nasa fatila. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggalimi manusia ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'am ahli jannah Afwan ta'am ahli nar. Apa makanannya penduduk neraka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Waqala Nabi bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum" Andai kata setetes zakum Qatarat fi dari dunia Netes ke dunia La afsadat ala ahli dunia ma'aisyahum Akan hancur makanan mereka seluruhnya dan kehidupan mereka Fakaifa biman takunu ta'amuhu? Apalagi kalau itu dijadikan sebagai maka makanan. Ya. Zakum. Waliyadzubillah. Netes ke dunia, hancur dunia ini. Rusak kehidupan kita. Apalagi itu yang menjadi makanannya penduduk neraka. Kemudian, masalah berikutnya, bagaimana tangisannya penduduk neraka? Anas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yursilul buka ala ahli nar." Penduduk neraka akan terus menangis. Fayabukun hatta tangkati ad-dumu' dan dia akan terus menangis sampai habis air matanya. Thumma yabukuna dama. Setelah habis air matanya, dia akan menangis dan mengeluarkan darah. Hatta yasira fi wujuhim kahayatil ukhdud sampai-sampai di pipinya ini seperti parit. Karena besar tadi kita sebut. Ya, besar mereka. Air mata habis, keluar darah sampai membentuk seperti pak parit. Lau ursilat fiha supun lajarat. Andai kata perahu dijalanin di pipinya yang telah terbelah dua ya satu pipi satu pipi ya telah terbelah dengan bekas aliran air mata dan darah tersebut andai kata perahu kita jalankan perahunya bisa jalan di sana Hadis ini sahih dalam Sahih Jami' nomor 700, 7939. Dalam hadis yang lain Nu'man bin Bashir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahwan ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya hari kiamat la rajulun tuza fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seorang laki-laki yang diletakkan di alas kakinya, afwan, atau diletakkan di telapak kakinya dua jamrah. Dua bara api neraka yughla minhuma dimahuhu lantas ubun-ubunnya mendidih. Hadis ini dalam Sahih Jami' nomor 2031. Itu disebut oleh Nabi SAW. Siapa ini Abu Talib? Abu Talib itu penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Maninta ala bina'alain yughla minhu dimaguhu dia beralaskan alas kakinya dari api neraka tetapi ubun-ubunnya mendidih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya jasa terhadap Islam. Cuma sayang tidak masuk Islam. Dia telah membela Nabi. Dia telah membela dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, dedengkot dengkot kafir Quraisy yang ada di sekelilingnya mengatakan, "Atarghabu 'an millati Abdul Muttalib?" Hai hey, Abu Talib, Apakah kamu ingin meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya dalam Sahih Bukhari disebutkan, mata ala millati Abdul Muttalib." Abu Talib ini mati di atas agamanya Abdul Abdul Muttalib. Kemudian masalah berikutnya bab fi dzikri akhir man yakhruju minan nar. Siapakah yang terakhir keluar dari api neraka? Masalah ini insyaallah Allah wajalla kita akan ambil pada sesi kedua. Wassallallahu ala Wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi tentang bagaimana neraka beserta penduduknya dan azab-azab yang diterima di dalamnya. Sekarang ini kita akan lanjutkan orang yang terakhir keluar dari api neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni kata beliau Sungguhnya aku La'alamu akhira ahli nari khurujan minha Tahu penduduk neraka yang terakhir keluar darinya وآخر أهل الجنة al jannah dan penduduk surga yang terakhir masuk surga terakhir keluar neraka otomatis terakhir masuk surga siapa dia rajulun yakhruju minan nari habwa seorang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak dia merangkak seperti bayi. Fayaqulullah ta'ala lah Allah berfirman kepadanya, Idhab fadkhulil jannah. Wahai hambaku, pergilah dan masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mal'a. Datanglah sang hamba ke surga namun kelihatan seperti surga ini sudah penuh Ya Karena dia masalahnya orang yang terakhir masuk surga Kelihatan sudah penuh Fayarji' Dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ya Rabb wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku temukan surga eh, aku temukan surga itu sudah penuh. Fayaqulullahu lah Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Idhab fadkhulil jannah Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga itu Qala fayatiha Maka datanglah orang terakhir masuk surga ini ingin masuk ke dalam surga. Ya. Dia datang. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kedua kalinya kelihatannya juga penuh. Ya. Kedua kalinya kelihatannya juga penuh. Fayarji'u. Maka dia pun kembali fayaqul dan mengatakan ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku temui dia penuh lagi. Fayaqulullah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuki surga itu, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalihha. Bagimu di dalamnya seperti dunia dan sepuluh kali lipat dunia. Padahal ini orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari api api neraka. Au innalaka asyrata amsalid dunya. Bagimu di dalam surga itu 10 kali lipat dunia. Qala fayaqulu atas kharubi wa antal malik. Sang hamba mengatakan, "Ya Allah, apa engkau memperolok-olok aku sementara engkau ini seorang raja?" Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawayidhu. Sungguh kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam tertawa melihat ya lucunya seorang hamba ini yang disuruh masuk kelihatan penuh. Ya gimana enggak penuh karena dia terakhir. Ya. Tetapi ingat, dia manusia terakhir masuk surga, namun yang didapatkan di surga lebih baik dari dunia dan sisinya 10 kali lipat. Apalagi kalau kita langsung masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Syarat yang kita sebutkan tadi malam tidak minta diruqyah syar'i. Kemudian tidak pesimis dengan suara burung dan semisalnya atau angka 13 atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak berobat dengan besi besi panas apalagi seperti ini tanpa hisab tanpa azab tentu akan lebih hebat lagi para hadirin ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah subhanahu wa taala masalah berikutnya miras ahli jannah manasil ahli nar penduduk surga ya akan mewarisi surga yang ditinggal oleh penduduk neraka karena setiap orang di antara kita ini punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Yang masuk surga, kosong tempatnya di neraka. Yang masuk neraka, kosong tempatnya di surga. Maka penduduk surga yang masuk ini akan mengambil bagiannya orang yang di neraka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Setiap orang di antara kalian ini punya dua rumah. Manzilun fil jannah, satu rumah di surga, wa manzilun fil nar, satu rumah di dalam neraka. Fa idza mata fadakhala an-nara waratha aw waritha ahlul jannati manzilahu. Apabila seorang mati dan masuk neraka, maka akan diambil bagian surganya yang mati ke neraka ini oleh penduduk surga. Itulah dia makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithunal al-firdausahum fiha khalidun. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Jami' nomor 5675. Masalah berikutnya ketika penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka dan final. Final. Sudah nggak ada lagi pertukaran. Maka Ibn Umar meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida saro ahlul jannah ilal jannah." Kalau penduduk surga sudah masuk surga, wa ahlun nar ilal penduduk neraka masuk neraka. Ji abil maut. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian ala surati kabshin berbentuk domba. Jadi mati itu dibentuk oleh Allah seperti dom domba. Hatta yuj'ala bainal jannah sehingga diletakkan ya Kematian ini diletakkan antara surga dan neraka. Domba ini diletakkan antara surga dan neraka. Sumayulbah. Setelah itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dipotong. di munadi. Lantas ada yang memanggil. Ya ahlal jannati la maut. Wahai penduduk surga sudah tidak ada mati lagi. Dalam riwayat yang lain, ya ahlal jannati khuludun la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekallah kalian di dalamnya, sudah tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlun nar khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya, sudah tidak akan ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim. Disinilah penduduk surga semakin bertambah gembira Tadinya sudah masuk surga gembira. Ya, kegembiraan ini bisa saja dikhawatirkan jangan-jangan ditarik lagi ke neraka. Nah, begitu sudah dicabut kematian tersebut, sudah final ini surga, sudah tidak ada perubahan, ini neraka sudah tidak ada perubahan, maka di sini setelah kematian berakhir mati sudah disembelih, maka penduduk surga semakin gembira dengan kematian mati tersebut. وَيَزْدَادُ أَهْلُ nari حَزَنًا إِلَى dan sebaliknya penduduk neraka semakin bersedih setelah mereka masuk neraka ditambah lagi kematian sudah tidak ada maka akan mereka kekal di dalamnya waliyadzubillah hadis ini dalam sahih jami' nomor 649 baik masalah berikutnya Man uzziba minal muwahidin fin nar Thumma ukhrija bisyafa'ah Orang-orang yang bertauhid dikeluarkan atau disiksa dalam api neraka, kemudian akan keluar dengan syafaat. Orang-orang yang bertauhid akan disiksa oleh Allah kalau dia punya dosa dan dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Azza Jalla. Karena kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala La yaghfiru ayyushraka bihi Tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik Syirik apapun Ayat ini umum Wa yaghfiru ma duna dzalika liman dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Berarti selain dari dosa kesyirikan ini namanya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, mencuri, berzina, khamar artinya ini mati tidak tobat. Kalau tobat selesai. Jadi matinya dalam keadaan tidak bertau bertaubat. namanya tahtal masyiyah. Nah, mereka ini akan masuk neraka, tetapi tidak akan kekal dan pasti akan keluar. Maka dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'adzabu nasun min ahli tauhid." Ada sekelompok manusia yang bertauhid akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakunu fiha humama sampai mereka terbentuk seperti arang arang yang sudah mati yang hitam hitam legam thumma tudrikuhum rahmah kemudian setelah itu mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala fayakhrujuna Au fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka ditaruh di depan pintu surga. Qala fayurashu alaihim ahlul jannah alma. Begitu sampai di pintu surga disiram sama penduduk surga dengan air. Ya karena keluarnya hitam legam. Sudah menjadi arang. Disiram sama penduduk surga. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya, mereka itu dicelupkan ke dalam maul hayat atau nahrul hayat, sungai kehidupan. Fayambut lalu dia tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian. Kembali tumbuh seperti bayi yang baru lahir terus langsung menjadi besar. Fayambutun kama yambutul qitha thumma hamalat hamalat sail. Lalu dia tumbuh seperti tumbuhnya timun. Ya, yang dibawa hanyut oleh banjir. Thumma yadkhuluna jannah setelah mereka kembali bentuk sempurna di sini baru mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam Sahih Jami' nomor 7959. Jadi akan masuk surga benar-benar bersih dulu pada jamaah. Maka cocok dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya mal, harta, wala banun, anak enggak ada. Kecuali datang kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang salim. Ya, insyaallah nanti asar kita bahas masalah al-qalbul salim insyaallah. Jadi dalam hadis yang lain surga ini la tahillu illa li nafsin mu'minah. Tidak halal kecuali bagi jiwa yang beriman, benar-benar beriman. Harus bersih dulu baru masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar" Adapun penduduk neraka, Alladhihum hum ahluha yang benar-benar menjadi penduduknya. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak akan hidup di dalamnya, tidak juga akan ma mati. Bain-bain. Lihat kedahsyatan hari kiamat. Ya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arbaat وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Hari kiamat ini tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at ibu yang sedang menyusui anaknya lalai dari anak susuannya Kalau sekarang bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya jangan pernah ditanya Nanti ketika ditiupnya trompet sangkakala yang pertama datang hari kiamat ini Tadhalu kullu murdi'atin amma arba'an. Setiap ibu yang menyusui lalai dari susuannya, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil langsung keguguran. Maka dalam surat al Muzammil, yauma yaj'alul wildana shiba. Anak yang baru lahir langsung beruban. Yang baru lahir langsung putih rambutnya pada jamaah. Ini dahsyatnya hari kiamat. Wa sesukara kata Allah, engkau akan melihat manusia ini seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk, tetapi apa? Walakinna azab Allah syadid, tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Nah, di sini dikatakan la yamutu la yamutuna fiha wa la yahya. Dalam surat uh, Al-Ala. Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Walakin nasun humun nar bidhunubihim. Tetapi mereka adalah manusia-manusia yang ditimpa oleh api neraka gara-gara dosa mereka. atau qala bi khatayahum atau karena kesalahan-kesalahan mereka. Fa tahum imatatan. Mereka dimatikan hatta idza kanu fahma sehingga kalau mereka sudah menjadi arang udzinalahum bisyafa'ah mereka diizinkan keluar dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ini syafaat ini perlu dipahami para hadirin syafaat ini bantuan kelak pada hari kiamat dan syafaat ini ada tiga syaratnya pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 man alladhi yashra'u indahu illa Tidak ada yang akan mampu memberi bantuan pada hari kiamat ya untuk yang masuk neraka supaya jangan masuk neraka, yang masuk surga supaya lebih tinggi surganya, yang masuk neraka supaya keluar dari api neraka dibantu ngomong. Siapa yang membantu kita? Nabi membantu. Malaikat membantu. Quran membantu. Puasa membantu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin dia yang terakhir membantu sehingga mengeluarkan penduduk neraka terakhir tadi. Jadi pertama syaratnya surat Al-Baqarah 255 itu yaitu izin Allah kepada yang akan memberi bantuan. Kemudian yang kedua, wala yashfa'una illa liman tidak ada yang memberi syafaat kecuali atau tidak ada yang diberi syafaat kecuali yang diridhoi. Yang kedua syaratnya ridho Allah kepada yang diberi bantuan. Jadi yang akan ngasih bantuan artinya akan ngomong, "Ya Allah, masukkan surga si fulan." Yang ngomong ini harus ada izin. Yang kedua, yang akan diomongin ini untuk dimasukkan surga harus diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, tidak ada yang diridhai oleh Allah kecuali orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa mustajab. Waqad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu dan setiap nabi sudah menggunakan doa yang mustajab ini. Nabi Nuh Waqala Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Lenyapkan mereka semua. Dikabulkan doanya. Datang banjir bandang. Nabi-nabi yang lain seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni khabbatu ummati, wa inni khabbatu da'wati." Adapun aku aku sembunyikan doaku. Nabi sering waktu ke Taif Ya Muhammad, malaikat gunung menyampaikan salam. Bagaimana kalau dijatuhin saja gunung Akshabain itu kepada mereka? Tidak, Di Mekah juga bagaimana kalau bukit Sofa ini eh, dijadikan atau Jabal Kubais ini dijadikan sebagai emas supaya nggak repot-repot. Nabi juga tidak mau. Maka Nabi mengatakan wa ini khabba tuha, aku sembunyikan doaku. Doa pamungkasnya Nabi SAW masih tersembunyi pada zaman. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ini aku gunakan untuk membantu umatku pada hari kiamat. Fahiya ma'ilatun insyaallah. Pasti akan diraih syafaatku ini liman mata la yusyriku billahi syai'a bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Nah, ini perlu belajar, belajar tauhid makanya para jamaah. Tauhid wal aqidah ini perlu dipelajari. Kalau sukses tauhidnya meskipun yang lain masih ada bolong-bolong, berharaplah surga para jamaah. Tapi tauhidnya tidak sukses, yang lainnya masya Allah, jangan pernah mimpi untuk masuk surga. Maka sebabnya dakwahnya Nabi SAW di Mekah itu sampai 13 tahun per pemurnian akidah, pemurnian tauhid. Dan inilah kunci sukses dakwah tersebut. Bagaimana kita terus mengajarkan umat ini pembenahan akidah, pembenahan tauhid secara khusus. Baik. Fa'amatahum. Mereka ini yang masuk neraka ini karena dosanya dimatikan oleh Allah sampai seperti arang. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Faji'a bihim dhabair dhabair. Maka Allah datangkan mereka berkelompok-kelompok. Orang yang beriman yang mati masuk di dalam neraka gara-gara do dosa bukan karena karena syirik. Fabuthu ala anharil jannah. Lalu mereka itu disiram dan dicelupkan ke dalam neraka atau afwan ke dalam sungai surga. Keluar dari api neraka langsung dicelupkan ke sungai surga namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Summa lalu dikatakan ya ahlal jannah afidu alaiha Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai penduduk surga, sirami mereka. Kasih mereka air. Fayanbutuna nabatal habbah fi hamilis sail. Lalu mereka tumbuh seperti biji-bijian yang dibawa hanyut oleh air. Seperti yang ada di pinggir-pinggir kali, ya, yang ada di pinggir-pinggir sungai. Tumbuh besar setelah itu barulah mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk neraka ini ada yang sifatnya nafsi pada jiwanya ada juga yang sifatnya hissi pada badannya jiwa dan badan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-30 fadhuqu falan nazidakum illa azaba rasakanlah kami tidak akan tambah kalian kecuali siksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, "Wasuqu wasuqu wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum." Mereka dikasih minum dengan air panas sampai lambung mereka pecah. Putus lambung mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah menafsirkan ayat wasuku ma'an hamima, mereka dikasih minum air panas, air haran jiddan. Airnya sangat-sangat panas. Kemudian tadi disebutkan al-jahim, ya. Ada namanya jahim, azabnya, kemudian ada juga azab namanya zakum. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49. Inna syaj inna zaqqum. Sesungguhnya pohon zakum ini ta'amul athi. Makanannya orang-orang yang berdosa. muhli yaghli fil butun. Dia seperti nanah yang busuk. Ya, nanah yang busuk, yang baunya sangat bau, yang sangat panas, yang mendidih di dalam perut. Ya, mendidih di dalam perut. Waliyadzubillah. kagalil hamim seperti mendidihnya al-hamim air panas khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ambil mereka ya geret mereka masukkan mereka kepada al-jahim thumma sabbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim kemudian tuanglah dari atas kepala mereka azab yang sangat pedih Zuk innaka antal azizul Kiri rasakanlah ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di eh, menjelaskan ayat ini ketika disebutkan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yafsulu baina ibadih memberikan keputusan di antara hamba-hambanya sehingga hambanya terbelah menjadi dua ada yang ke surga, ada pula yang ke neraka. Siapa yang ke neraka ini? Humul azimun. Mereka orang-orang berdosa karena berbuat kekafiran, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makanan mereka syajarat zaqqum. Syarrul asjar. Yang disebut dalam Al-Qur'an tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Dia punya buah itu, buahnya, ujung buahnya seperti kepala setan. Nah, seperti kepala setan. Pohon paling jelek rasanya kalmuhul seperti nanah yang busuk, yang bau dan rasanya paling jelek syadidul hararah dahsyat panasnya yang bisa mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim seperti mendidihnya air air panas. Maka dikatakan zuk, rasakanlah azab yang pedih ini. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya ya, bizamika annaka aziz satamtani min azabillah. Engkau menganggap dirimu jaya. Engkau menanggap dirimu perkasa di dunia sehingga tidak akan kena azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beberapa gambaran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam dan bagaimana kehidupan penduduk yang ada di dalamnya. Maka tidak mengherankan Nabi alaihi wassalam sudah menjelaskan kita disuruh untuk meminta perlindungan dari berapa empat perkara sebelum kita salam dalam setiap sholat setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini yang pertama. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا fitnatil ومن شر فتنة المسيح الدجال Dan ingat, neraka ini punya mata para jamaah. Neraka ini punya leher. Neraka ini punya telinga. Neraka ini punya lidah. Bisa ngomong. Sebagaimana Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun minan nar yaumil qiyamah." ya akan keluar leher pada hari kiamat dari api neraka. Leher keluar dari api neraka. Lahu ainan punya dua mata tubsiran melihat. Wa udhunan yasma'an punya dua telinga yang mendengar. Walisanun yantiq dan punya lidah yang bisa berbicara. Yakul dan dia berkata, ini Ukiltu bi thalathah. Allah perintahkan aku ya dengan tiga orang atau dengan tiga jenis. Allah suruh aku ya untuk melumat tiga jenis manusia. Bikulli jabbarin anid, diktator. Setiap yang diktator, sombong, wa man da'a ilahan akhar dan yang berbuat kesyirikan kepada Allah baik rububiyahnya uluhiyahnya asma wa sifatnya kemudian yang ketiga wabil musawwirin dan orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa hadis ini terdapat dalam sahih jami' pada nomor 7907 Ikhwani yang Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir kita ambil adalah yaitu wadian jahannam. Di dalam jahannam ada lembah. Lembah ini kalau kita ibaratkan ya sungai kering. Ya. Dan kita katakan lembah ini antara dua tempat yang tinggi lalu di tengah-tengahnya ada rendah sekali dan dalam ini dikatakan wadi. Dari hadis Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyurul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal adh-dhahr." Hari kiamat, orang-orang sombong itu akan dibangkitkan oleh Allah seperti dzar. Apa arti dzar? Semut-semut kecil hitam atau semut-semut hitam kecil akan dibangkitkan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi suwarir rijal tetapi bentuknya seperti bentuk manusia laki-laki yaghsyahumudz dzul min kulli makan penuh dengan kehinaan dari seluruh sisi yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus dia akan digiring masuk ke dalam penjara jahanam nama penjara ini bulus ya penjaranya namanya bulus ta'luhum narul anyar di atasnya api yang menyala-nyala. Yus yusqawna min usarati ahlin nar. Dan mereka akan dikasih minum dari usarat ahlin nar. Air panggangannya penduduk neraka. Jadi kita coba bakar ikan, bakar apa, pasti akan ada air menetes. Nah penduduk neraka begitu mereka di panggang di neraka itu akan keluar air badan mereka. Air itu ditampung di mana? Ini tempat penampungannya di lembah tersebut. Dari lembah itulah akan dikasih minum para penduduk neraka airnya. Waliyahulillah. Dan itulah namanya tinatil khabal. Tinatul khabal itu artinya adalah usarat ahli nar. Ya, artinya adalah usarat ahli nar. Air panggangan api uh, ah, penduduk neraka waliyadzubillah. Demikian para ikhwan yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang berkaitan dengan ya ahwal keadaan-keadaan ya penduduk neraka dan bagaimana siksa yang mereka terima kelak pada hari kiamat. nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka dan ada beberapa sebab tentunya untuk kita uh, selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tentunya sebagaimana disebut oleh para ulama kita, sebab pertama untuk kita selamat dari api neraka iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, jiwa kita. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah" Afwan, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Adapun asbabul wiqayah, sebab kita terhindar dari api neraka mentaati Allah, menjauhkan kemurkaan Allah. Maka dengan demikian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat baik bagi diri saya dan semua kaum muslimin Demikian juga ya yang mendengar dari siaran satu radio Lombok semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya dan kita tidak boleh untuk berkecil hati dengan mendengar neraka tersebut tetapi justru inilah membesarkan hati kita untuk bisa menjauhkan asbab sebab-sebab yang memasukkan orang ke dalam neraka. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Eh, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi jelaskan bahwa neraka sudah ada. Apakah termasuk penduduknya juga sudah ada? Sudah ada semuanya cuma masuk belum. Lah, bagaimana dengan yang dilihat oleh Nabi SAW? Nabi lihat Bilal. Kemudian Nabi SAW lihat penduduknya kebanyakan wanita. Dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Itu Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa membentuk penduduk neraka tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu nyawa-nyawa mereka. Adapun masuk sepenuhnya belum. Karena ya belum terjadinya hari kiamat. Berdasarkan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Firaun, neraka itu dinyalakan baginya pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah dan ketika kiamat tiba, ada adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Firaun itu ke azab yang lebih dahsyat lagi. Jadi kita katakan ya neraka sudah ada dan penduduknya pun sudah ada tetapi masuk ke dalamnya ini belum hadza wallahu taala ala wa Apakah tidak berarti penduduk neraka yang sudah ada itu dimasukkan neraka langsung tanpa hisab dahulu nanti di padang mahsyar? Itu jawabannya tadi ya yang dilihat oleh Nabi SAW dalam uh, Isra'nya itu dan Mi'rajnya itu adalah arwahnya nyawa-nyawanya karena hukum asal yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama nyawa kita, badan itu itu pun akan mengikuti. Jadi secara menyeluruh belum dimasukkan ke dalam surga dan belum pula dimasukkan ke dalam neraka. Yang ada itu adalah roh-roh mereka. Allah taala ala wa ala. Mengat, uh, tadi Ustaz mengatakan orang yang paling dahsyat di neraka, azabnya di neraka adalah orang yang menggambar makhluk bernyawa. Bagaimana KTP, foto, video dan TV apakah ini tidak termasuk hukum gambar? Sudah saya katakan ini yang dibutuhkan dan darurat tidak menjadi masalah. Adapun untuk menjadi pajangan, pampangan dan menjadi kebanggaan harga tidak boleh. Kalau ada di kamar-kamar kita foto bergambar yang bahwa bernyawa atau benda-benda patung dan semisalnya yang bernyawa, maka Nabi bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suar." Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada makhluk bernyawa,nya gambar makhluk bernyawanya. Yang bisa masuk itu hanya malaikat maut. Kalau malaikat maut tidak ada halangan baginya masuk siapapun akan dicabut. Yang tidak masuk itu malaikatur rahmah, malaikat pembawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi KTP dibutuhkan darurat. Ya. Kemudian video untuk pendidikan hal darurat. Ya. Adapun yang tidak diperkenankan ini dikatakan oleh para ulama kita di antaranya fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin demikian juga mufti yang di sekarang ini Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala dan para ulamanya Syekh Ali bin Hasan dan yang lainnya bahwasanya ya sesuai dengan darurat dan kebutuhan maka ini tidak menjadi masalah. Sekarang boleh saya perdengarkan uh, penjelasan Syekh Ali bin Hasan dalam uh, jangka waktu sekitar 38 detik. Ya bisa didengarkan. atau video kalau hajah kita sangat membutuhkannya kemudian darurat ya maka ini tidak menjadi mas masalah tidak menjadi masalah sebatas kebutuhan dan hajat kita dan darurat kita selain dari itu maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan hadza Allah taala Uh, salah satu penduduk neraka yang paling berat siksanya adalah tukang gambar, makhluk bernyawa. Apakah dimaksud dengan makhluk bernyawa itu termasuk juga tumbuhan? Tidak. Kalau tumbuhan tidak, eh, ini tidak dikatakan makhluk bernyawa. Ya, Hadza wallahu taala ala Karena Ibnu Abbas mengatakan in kunta la budda fa'ila. Kalau memang harus menggambar fal asjar, gambar pohon kayu kata Ibnu Abbas. Ini masuk zatul arwah. Ya. Bagaimana dengan orang yang membuat film, kartun atau gambar bergerak? Syukran. Ya, animasi dan semisalnya perlu dihindari. Ya, karton dan semisalnya perlu dihindari. Tetapi mau tidak mau sekarang dia harus buat untuk pelajaran. Maka apa? Hajat saja, darurat kebutuhan saja. Tapi untuk dijadikan tamat untuk bersenang-senang dengannya maka tidak diperkenankan. Allah taala ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak. Ya. Dahsyatnya neraka bagi pembuat majang eh, patung. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara-saudara kaum muslimin kita yang berusaha dengan berdagang pakaian hijab dengan menggunakan patung yang tidak utuh dan bagaimana ya pula yang menjual boneka. Artinya ya kalau wajah dibuang, artinya diratakan wajahnya, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, atau kepotong lehernya karena Nabi bersabda as-suratu ras Yang namanya gambar itu kalau masih kepala. sekarang kalau dipotong kepalanya atau wajahnya dihabisin, maka ini tidak menjadi masalah. Hadallahu taala a'la wa ala. Uh, ah, kalau menjual boneka bagaimana? Ya boneka tidak menjadi masalah boneka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha punya mainan boneka kuda-kudaan. Ya, hadallahu taala a'la wa a'lam. Tadi dijelaskan apabila kita minta surga tujuh kali dalam sehari semalam, maka surga mengatakan masukkan dia ya Allah. Kalau kita minta di setiap selesai sholat lima waktu atau lebih, apakah boleh diminta? Tidak menjadi masalah. Tapi ini yang tujuh itu itulah dia ganjarannya. Cuma ingat, minta surga dan menjauh dari api neraka ini tidak mukayyad, tidak terikat waktu waktunya. Allah taala alam. Apakah penduduk neraka badannya menjadi besar sejak dibangkitkan atau setelah masuk neraka? Setelah masuk neraka baru dia menjadi besar. Adapun di saat dibangkitkan kita rata-rata semua seukuran moyang kita ada yaitu 7, 70, 60 hasta 30 meter kemudian umur kita sekitar 30-an tahun rata-rata. Allah taala ala Ah, benarkah bila orang tua masuk surga? Ya. Orang tua masuk surga dan anak masuk neraka. Maka orang tua tidak dapat menolong. Tetapi anak masuk surga ya akan dapat menolong orang tuanya. Tergantung di sini para ikhwan. Ya. Memang ayat mengatakan la yajzi walidun awaladihi syai'a. Yang mana orang tua tidak akan bisa untuk ya jizi memberikan jaza balasan terhadap anaknya sedikit pun ya tidak akan bisa La walidun an di Orang tua tidak akan mampu untuk memberi bantuan kepada anaknya sedikit pun. Anak pun demikian tidak akan mampu untuk memberi bantuan kepada orang tuanya sedikit pun. Kapan? Ketika mereka ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bertauhid dan dia masuk surga atau ada yang masuk neraka karena bukan sebab kesyirikan akan dibantu dia sebagaimana atfalul muslimin, anak-anaknya kaum muslimin. Ya, dia tidak akan ridha untuk masuk ke dalam surga sampai orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi dikatakan atfalul muslimin, anak-anaknya kaum kaum muslimin. Adapun atfalul musyrikin, anak-anaknya orang musyrikin yang mati masih kecil, ini perlu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari pada hari kiamat. Hadza Allah taala ala wa ala. Apa yang membuat penduduk surga menjadi ahli neraka? Ya. Al-maghalim. Kezaliman-kezaliman yang pernah dibuat di dunia. Ya, sehingga bisa jadi di nanti pada hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut, habis pahalanya yang seharusnya membara pahala yang besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bang bangkrut? Yang bangkrut? Sahabat mengatakan man la malalahu, yang bangkrut itu yang tidak punya harta. Nabi menjawab manja abil hasanat amthal al jibal. Yang bangkrut itu adalah mendatangkan pahala seperti gunung. Gunung-gunung. Tetapi wakat syatamahaga, dia pukul ini. Dia caci maki, caci maki ini, dia pukul ini tanpa hak. Akhirnya diambil kebaikan-kebaikannya. Tidak jadi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala. Apakah makhluk yang mendapat siksa teringan di neraka hanya seorang saja itu Abu Talib? Selama ini berdasarkan dalil hanya itu saja Allah taala ala Ya. Dan juga apa? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal min minal izari fa finnar." sarung dan celana bagi laki-laki yang di bawah mata kaki di neraka. Jadi yang di bawah itu saja yang di neraka. Maka hati-hati pada hal ini. Ini usulnya laki-laki kalau perempuan dah Allah taala Kemudian orang-orang yang berbuat perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama ini apakah kekal di neraka? Tergantung penyelisihannya terhadap sunnah itu. Apakah menyelisihi dalam akidah? Kalau menyelisihinya dalam akidah sehingga sampai kepada bid'ah mukafirah, bid'ah yang mengkafirkan, iya bisa kekal di neraka. Tetapi kalau tidak, Ya, tidak juga. Maka hadis Nabi SAW mengatakan kullu hafin nar, semuanya di neraka yang 72 itu, ini hadis ancaman, bukan menunjukkan hadis kekekalan. Hadza wallahu taala ala Bagaimana keadaan hewan yang ada di bumi ketika di akhirat? Disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Naba. Ya, di akhir akhir surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhirnya Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina ar-rahman wa qala sawaba. Dzalika al-yawmul haqq man syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adaban qariba. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata saat itu, coba sekiranya aku menjadi turab menjadi tanah saja. Kenapa? Karena nanti Allah datangkan al-ghanamul al-aqran ya, domba yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, yang mana bertanduk sudah menanduk yang tidak bertanduk di dunia, maka hari kiamat akan dikisos. Yang tadinya ditanduk dia akan tanduk dulu yang menanduk dia di dunia. Ayam yang sudah mematuk kawannya, maka akan dipatok lagi oleh yang dipatok di dunia. Semuanya para jamaah. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua binatang ini mengambil haknya dari oh, dari hewan yang telah menzaliminya di dunia, Allah katakan apa? Kunu turaba. Jadilah kalian menjadi tanah. Nah, melihat seperti itu, orang kafir berharap seperti itu juga. Sendiri keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hadirin. Semua akan diberikan haknya. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Apakah bisa masuk surga orang seumur hidupnya kafir? Banyak dosa tetapi di akhir hayatnya sempat bersyahadat masuk Islam. Ya jelas, insya Allah masuk surga. Mana dalilnya? Sabda Nabi alaihi wasallam, "Inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar atau bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa alaihi alkitab kitab bi amali ahli nar ahli nar Seorang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga itu zirah, sehasta. Hampir masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi takdirnya mendahului dia penduduk neraka. Fayamal di amali ahli nar fayadukuluha. Di akhirnya dia berbuat dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk neraka. Pertanyaannya, lo kasihan apa tidak zalim Allah Subhanahu wa taala? Enggak zalim. Kenapa? Ada lafaz hadis lain mengatakan Wa innar rajul la ya'mal bi amali ahlin ahlil jannah fima yabdu linnas. Seorang beramal dengan amalan penduduk surga kelihatannya beramal penduduk surga. Karena hati itu yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Dan ini bahayanya munafik. Luarnya bagus tetapi dalamnya tidak tidak bagus, akan kelihatan di akhir hayat. Kemudian lanjutan hadisnya, wa inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar. Sepanjang hidupnya dia berbuat amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa Antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta, setengah meter atau 46, sekian sentimeter. Fayasbiqu alaihil kitab tetapi catatannya dia penduduk surga. Fayamal amali ahlil jannah. Fayadkhuluha. Dia berbuat dengan amalan penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, Al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka kita ini para jamaah jangan kencangnya semangatnya di awal, kendornya di akhir. Jangan. Ya, usahakan semangat itu sampai akhir. Maka suatu yang menyedihkan ketika pacuan kuda di awalnya kencang mau finish lemas. Nah, ya, kita jangan seperti itu. Jadi ingat al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penuh penutupnya. wa Musibah yang menimpa seorang muslim adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya hari kiamat adalah mana Tanya Apakah umat Islam juga merasakan datangnya hari kiamat semua para jamaah? Ya, cuma ya faza ini ada dikecualikan. fazi amam fis samawati wa man fil ardi illa Allah. Maka faza kagetnya datang kiamat itu semua akan merasakan kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak merasakannya itu saja yang tidak kena. Tapi secara umum semua akan merasakan faza kekagetan datangnya hari hari kiamat. Hadza wallahu taala ala Apakah orang yang merasakan atau mendapati hari kiamat adalah tanda bahwa dia pasti masuk neraka? Nabi alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina ittakhaduna al-qubur al-anbiya masajid." Manusia paling jelek adalah bertemu dengan hari kiamat dia masih hidup. Kenapa? Karena sebelum hari kiamat itu dalam hadis Nabi SAW yaji'ur rihu al Yaman atau min qabil min qibal Syam taqbidu arwahal mu'minin akan datang angin sepoi-sepoi dari Yaman atau dari Syam yang akan mencabut nyawa seluruh orang beriman dan ini kejadiannya setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam yang mana Nabi Isa di muka bumi ini hanya tujuh tahun saja sehingga genap umurnya 40 tahun waktu diangkat ke langit umurnya 33 tahun diturunkan ke bumi nanti di akhir zaman yang disebut oleh Allah wa innahu la'alamul lisaah turunnya Isa itu tanda kiamat fayaqtulul khinzir dalam sabda Nabi dia akan bunuh babi-babi itu wa yaksirus salib dia akan patahkan salib-salib tersebut wala yaqbalul jizyah tidak akan menerima namanya upeti yang diterima hanya Islam saja jadi yang bertemu dengan hari kiamat ini manusia paling jahat yang kedua yang paling jelek adalah yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai tempat ibadah. Ibadah. alaihi wasallam wal Kemudian Baik. Bagaimana tafsir surat Maryam? Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti mendatangi neraka itu. Dan itu keputusan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelas jelas oleh para ulama tafsir, orang kafir cara mendatanginya nyemplung masuk. Orang beriman cara mendatanginya sekedar lewat di atas as-sirat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yunsabu as-siratu ala jahannam." as-sirat akan dibentangkan di atas neraka Jahannam. Ahaddu minas saib, lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minas sya'ri, lebih tipis dari urat bulu. Alaiha kalalib, kiri kanannya ada seperti pancing dan kail itu. Jadi cara mendatangi ini karena itu janji Allah setiap kalian pasti akan mendatangi neraka orang kafir masuk orang beriman sekedar le lewat. Namanya lewat itu kan sudah datang namanya. Karena posisi sirat ini di mana? Di atas neraka jahan jahannam. Hadza wallahu taala ala. Setelah iblis terusir dari surga, bagaimana cara iblis menggoda Hawa dan Adam? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qala tabi aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Tadi malam saya bawakan. Ya Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. aku datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim dari belakang wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, thumma la tajidu aktsaruhum syakirin, kemudian engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka itu beribadah kepada Maka apa? Adam begitu turun ke dunia ini tentu ya tidak lepas dari gangguannya iblis dan syaitan. Sampai pun anak keturunannya siapa? Qabil dan Habil tersebut. Ya, hadza wallahu taala ala Maka dunia ini para jamaah Hakikatnya bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu di surga. Kita ini penduduk surga. Cuma gara-gara maksiatnya kita punya bapak Adam dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya, maka kita ini diturunkan dunia, di dunia ini adalah sebagai bentuk ujian bagi kita, bukan tempat bersenang-senang. Hadza Bagaimana dengan orang tua yang baru mau menjalankan salat akan tapi belum ikut sholat Jumat, ya terus dibimbing, ya terus dibimbing, ya karena apa? Karena sholat Jumat ini adalah hal yang terbesar dari bagian-bagian sholat tersebut. Sampai Nabi ada sholat wasallam bersabda, "Man taraka sajumah mutawaliyah tubi'a ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut, Allah cap hatinya. Allah taala ala wa ala. Bagaimana zikir Nabi alaihissalatu wassalam selesai sholat berjamaah? Zikir Nabi alaihissalatu wassalam telah dibawakan oleh al-imam syafi'i. Dalam kitab beliau al-um, beliau mengatakan, Wa akhtaru lil imami wal ma'mum Allah wa yukhfiyani dzikir illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allamu minhu fayujhar fa idza alima yusirru atau kama qala rahimahullah taala. Aku pilih imam dan makmum hendaklah berzikir kepada Allah selesai sholat itu dan keduanya mengecilkan suara kecuali seorang imam kalau makmumnya belum bisa berzikir maka boleh diangkat suaranya setelah bisa kembali dikecilkan suaranya silakan baca dalam kitab al-um dan ini makna dari ucapan Ibnu Abbas aku mengetahui selesainya nabi salat itu dengan suara zikir maka ini menunjukkan bukan selama-lamanya akan dinyaringkan suaranya tetapi di saat dibutuhkan karena makmum tidak bisa berzikir, di sini imam membimbingnya dan mengajarnya. Karena ingat, ada dua ayat dalam Al-Quran tentang kaifiat zikir. Suratul Arab di awal, kemudian di akhir. Di awal mengatakan, Udu'u rabbakum tadarru'ah wa khufyah. Panggillah Tuhanmu tabarru dengan merendah diri dengan suara kecil Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai yang melampaui batas dengan suara besar. Kemudian juga di akhirnya Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Sebutlah Rabbmu pada dirimu masing-masing. Tadarru dengan merendah diri, wa dan penuh rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Dunal jahri minal qaul, jangan mengeraskan suara bil ghudu wal asal pagi dan sore wala takum minal ghafirin dan jangan termasuk orang-orang yang lalai hadza wallahu taala ala wa ala adakah amalan-amalan yang sepele yang diremehkan manusia namun menyebabkan masuk neraka ada Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Maran nabiyyu qabraini. Nabi melewati dua kubur Faqala innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia disiksa bukan karena perkara besar. Perkara berat yang sulit untuk dijauhkan, tidak. Mudah untuk dijauhkan. Amma ahaduhuma satunya fakana yamshi bainan nas bin namimah menjadi provokator. Suka membawa omongan, dan ini hebatnya para jamaah. Omongan dititip sukanya lebih. Tapi uang dititip sukanya ku kurang. Yang kedua. La yastatiru minal baul au la yastanzihu minal baul. Tidak menjaga diri dari percikan kencing. Ini banyak disepelekan kencing ini para jamaah. Ya, di saat kita kencing berdiri, meskipun kencing berdiri boleh, Bahkan secara riwayat hadis kencing berdiri lebih sahih daripada lebih kuat daripada kencing duduk. Kencing duduk riwayatnya Tirmidzi, kencing berdiri sahih Muslim. Intinya jangan kena percikan. Itu intinya. Satu. Kemudian dalam hadis yang mauquf, dakhalatir rajulun nar fi dzubab wa dakhala rajul wa dakhala rajulun nar dakhala rajulun nar fi dzubab wa dakhala rajulun al jannah fi dzubab ini mauquf kepada sahabat ya Salman kalau nggak salah dibawakan dalam Fathul Majid seorang masuk neraka gara-gara lalat dan seorang masuk surga gara-gara lalat kenapa satunya masuk neraka gara-gara lalat dia ingin melewati suatu negeri di depan gerbangnya ada berhala tidak boleh untuk lewat kecuali harus ngorban untuk berhalanya. Lalu dikatakan nggak ada sepakai ngorban meskipun hanya dengan lalat. Lalat pun dikorban lolos tetapi dia masuk neraka. Yang satunya lewat di depan gerbang ini tidak mau ngorban dengan lalat, hatta dengan lalat. Ini namanya memotong hewan itu harus karena Allah bukan karena berhala. Dia pun dibunuh tidak bisa selamat. Dia ini masuk ke dalam surga surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan mengentengkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Kemudian juga para ulama kita mengatakan La tahqiranna minadz dzunub. Jangan pernah remehkan yang namanya dosa. Fa innal jibala minal hasar, Karena namanya gunung itu terbuat dari bebatuan-bebatuan kecil. Sampai para ulama salaf mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada nama dosa besar kalau terus-terus minta ampun hilang dia dan tidak ada nama dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi gunung minhum hadza huwa wallahu taala a'la wa alam demikian para hadirin dirahmati Allah azza beberapa hal yang bisa kita jawab sekiranya ada yang kurang berkenan kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan insyaallah kita lanjutkan nanti sore yaitu kita berbicara tentang al-qalbus salim yaitu hati yang selamat sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allah qsim lana min khashyatika kama tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma منا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الورث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تنصرنا ولا ولا تسلط علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته